Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dalam lafaz-lafaz yang dibacakan kemarin, bahwasanya setelah yang paling lemah ini walaisa wara adzalika mithqala dzarratin min iman. Di belakang itu tidak ada sedikit pun dari keimanan. Artinya kalau justru ridho sama sekali nggak ada kebencian, maka dikatakan sebiji darah pun nggak ada keimanan. Seorang mumin pasti hatinya akan nggak suka dengan perbuatan munkar. Dan kita sampai هذا وثاقا ابن رجب وخرج أيضا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيها بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا Dari hadis Jarir, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di tengah-tengah kaumnya yang sedang mengamalkan padanya al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Yaqdiruna an yughayyiru alaih. Dia mampu untuk perubahnya Punya kemampuan, punya kudrah. Fala yughayyirun. Tapi mereka tidak mau merubahnya kecuali asabahumullahu biqabin kecuali orang-orang tersebut akan ditimpa oleh Allah azab qabla an yamutu sebelum mereka mati artinya ada dunia sebelum ada akhirat siapa yang ada di tengah kaum yang mengamalkan kemungkaran dia mampu untuk merubah tapi tidak merubah maka terancam dengan ancaman azab sebelum matinya Wakharajahu al-Imam Ahmad. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dengan lafaz wa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu falam yughayyiru illa 'ammahum Allah bi'iqab Tidaklah ada satu kaum yang di tengah-tengahnya dikerjakan kemaksiatan-kemaksiatan Sedangkan orang-orang tersebut lebih kuat, aksar, lebih banyak dari yang mengerjakan maksiat tadi. Lebih banyak dan lebih kuat. Tetapi tidak mau merubahnya. Illa ammahumullahu bi'iqab. Kecuali Allah akan ratakan mereka. Dengan iqab, dengan azab. Jadi dengan azab yang merata. Jadi kaitannya dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Fattaku fitnatan Takutlah pada satu fitnah La yusibanna alladhina zalamu minkum khassa Takut, takutlah pada satu bencana yang tidak hanya menimpa orang bolim saja di tengah-tengah kalian. Artinya adabnya akan merata. Dan itu dengan bahasa Arab amam atau umum. Masih ya. Indonesia juga semuanya umum, ya. secara umum. Sehingga disebutkan dengan kalimat amma ammahumullah. Allah akan ratakan mereka dengan azab. Bukan hanya yang berbuat saja, tapi semuanya. Wa kharraja aidan min hadis Adi ibn Umairah. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yu'adzibul 'ammata bi'amalin khassah hatta yarawul munkar baina dhahranaihim." وهم وهم يقدرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidak mengadab secara merata dengan amalan orang-orang khusus. Tidak mengadab secara merata dengan perbuatan orang yang tertentu. Hingga mereka melihat kemunkaran tersebut di tengah-tengah mereka. Baina dhahranihim maknanya di tengah-tengah mereka. Wahum yakdiruna. Wahum qadiruna. Ala an yunkiru Sedangkan mereka mampu untuk merubahnya. Tetapi tidak mau merubahnya. Kalau sudah terjadi demikian, azaballahu khasah wal amma. Maka Allah akan azab yang khusus tadi yang berbuat dan juga secara umum. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak zalim. Kalau ada satu kaum di tengah-tengah diamalkan kejelekan-kejelekan yang pantas diazab, kalau itu perbuatan khusus, Sedangkan orang-orang umumnya tidak tahu. Allah tidak turunkan azab secara merata. Tetapi ketika munkaran-kemunkaran tadi diketahui, sedangkan mereka mampu juga untuk merubahnya, tetapi tidak mau merubahnya, maka Allah akan timpakan mereka azab secara merata. Wa kharaja aydan, wa kharaja aydan, wa huwa wa huwa wa ibn Majah beliau dan juga Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Inna Allah la yas'al al-'abda yawm al-qiyamah. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada seorang hamba yawm al-qiyamah. Hatta yaqul sampai Allah tanyakan padanya, "Ma mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirahu?" Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemunkaran, kemudian engkau tidak mau merubahnya? Ini apa yang menghalangimu untuk merubah? Faida laqan Allah 'abdan hujjatahu kalau Allah sudah membacakan padanya pada seorang hamba hujjahnya qala ya rabbi rajautuk wa faradtu nas wahai rabbku harapan aku kepadamu dan aku khawatir memecah belah manusia. Artinya akan ditanya, kenapa engkau melihat kemungkaran tapi tidak merubahnya? Apa yang menghalangimu? Fa'amma ma kharrajahu tirmidhi wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id Aida, ada pun apa yang dikeluarkan oleh Tirmidhi dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata dalam khutbahnya ala la yamna'anna rajulan haibatan nas an yaqulu bihaqqin idza alimahu ketahuilah kata nabi jangan sekali-kali seseorang karena khawatir pada manusia atau takut pada haibatun nas takut pada kewibawaan manusia kemudian tidak berani mengucapkan kebenaran apa yang dia ketahui dan ini barakallahu fikum adalah peringatan Nabi. Ala la yamna'anna. Jangan sekali-kali kalian terhalang untuk mengucapkan kebenaran karena segan pada simpulan-simpulan. si Wabaka Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id dan Khudri menangis. Waqala kemudian berkata, Qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sungguh, kami telah melihat beberapa perkara-perkara munkar. Fahibna, tetapi kami segan Artinya merasa uh, terkena dengan ancaman Rasulullah SAW tadi. Wa kharajahu al-Imam Ahmad wa zada fihi فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم Disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah kalimat yang sama atau riwayat yang sama, lafaz yang sama, hanya saja ada tambahan setelahnya. Setelah berkata, jangan sekali-kali seseorang terhalang untuk melaksanakan kebenaran, untuk mengucapkan kebenaran, karena segan pada manusia. Kemudian dilanjutkan, karena sesungguhnya tidaklah mendekatkan kepada ajal atau menjauhkan dari rezeki untuk kita mengucapkan kebenaran atau memperingatkan orang yang besar tidak mendekatkan pada ajal, tidak menyebabkan ajal menjadi maju, mati lebih cepat, tidak. Tidak pula terhalang dari rizki. Rizki kita sudah tercatat, ajal kita sudah tercatat, jangan khawatir. Ini barakallahu fikum berita dalam hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban rahimahumullahu ajma'in. وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal la yahqir ahadukum nafsahu janganlah seseorang di antara kalian menghinakan dirinya merendahkan dirinya qalu mereka bertanya ya Rasulullah kaifa yahqir ahaduna nafsah Ya Rasulullah bagaimana salah seorang kita menghinakan dirinya? Qala yara amrallahi alaihi fihi maqal. Yaitu dia melihat urusan Allah atasnya. Ada yang perlu dikritik. Thumma la yaqulu fi. Tetapi dia tidak mengucapkannya. Fayaqulullahu lahu yawmal qiyamah. Maka Allah akan katakan kepadanya nanti yawmal qiyamah. Ma mana'aka. An taqula fiyya kada wa kada apa yang menghalangimu untuk berkata tentangku begini dan begitu? Fayaqulu orang tadi akan berkata menjawab khasyatan nas, aku takut pada manusia. Aku segan pada mereka. Allah. iya ya kunta haqqu an takhsha. Kata Allah, sesungguhnya lah hendaknya engkau lebih takut. Lebih khawatir. Ini khanulina azakumullah, orang yang menghinakan dirinya atau merendahkan dirinya adalah orang yang sesungguhnya mampu untuk mengingkari kemungkaran tetapi dia tidak melakukannya. Fahadhanil hadithani mahmulani ala an al-mani' lahu min al-inkari mujarradul haibah. Dua hadis ini mahmulan kedua-duanya mengandung makna bahwasanya penghalang orang tadi untuk mengingkari kemungkaran adalah mujarradul haibah. Hanya kesegenan pada manusia. Dunal khaufil musqut lil inkar. Bukan takut pada sesuatu yang menggugurkan pengingkaran. Artinya hanya mujarrad haibah. enggak enaklah segenlah nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu, nanti memecah belah mereka, nanti akan jadi masalah. Baik, bukan al-khawf. Kalau al-khawf, ada khawf yang dijuluki dengan al musqut lil inkar. Rasa takut yang menggugurkan kemungkaran. Artinya menggugurkan pengingkaran. Yang tadinya wajib jadi nggak wajib. Kenapa? Karena urusannya akan binasa dia. Atau akan ditebas lehernya misalnya. Maka itu lain perkara. Ini bukan. Hanya karena kesegenan, haibah. Kalau Sa'id bin Jubair Qultu li Ibn Abbas, oh, Ibn Abbas, aku katakan pada Abdullah Ibn Abbas. Amur Sultan bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Sa'id bin Jubair tanya kepada Ibn Abbas, apakah aku harus mengingkari kemunkaran yang ada pada penguasa? Amur bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, wa nahahu 'anil munkar, aku cegah dia dari kemunkaran. Qala in khifta an yaqtulak fala. Kata Ibn Abbas, kalau engkau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. itu, kemudian aku ulangi. Pertanyaan yang sama. Amru sultan bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Apakah aku harus mengingkari penguasa menyuruhnya pada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar? Faqala li mithla dhalik. Juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau engkau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. Suma'udtu. Kemudian aku ulangi lagi. Faqala li mithla Dijawab dengan jawaban yang sama. Wa qala in kunta la budda fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu. Yang ketiga dijawab dengan sama. Kalau kau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. Tetapi kalau engkau mesti melakukannya, maka silakan. Tapi antara kamu dengan dia saja a'azakumullah antara kamu dengan dia saja. Artinya tidak di depan umum. Tidak disiarkan di mimbar-mimbar. Karena tujuannya adalah ingkar munkar. Kalau dia mau menerima Alhamdulillah. Kalau nggak menerima tugas, kewajiban sudah selesai. Barakallahu fikum. Karena kalau di depan umum, lain lagi permasalahannya. Di samping ada ingkar munkar, terdapat di sana sekian perkara. Menjatuhkan penguasa, menjatuhkan kehormatannya, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama membenci penguasa, riba, menjelekan penguasa depan umum dan sekian masalah di dalamnya. Jadi itu dilarang. Wa qala Tawus ibn Kaisan Ata rajulun ibn Abbas Seseorang datang kepada ibn Abbas Faqala ala aqumu ila hadha sultan fa'amuruhu wa anhahu Tidakkah aku perlu bangkit, bangun kepada penguasa ini? Aku suruh dia kepada yang baik, aku cegah dia dari yang munkar. Qala takun lahu fitnah. Kata Ibn Abbas, jangan sampai terjadi fitnah. Qala afara'aita in amarani bima'siyatillah? Bagaimana pendapatmu kalau penguasa itu menyuruh aku kepada maksiat? Qala dhalika alladhi turid fakun hina idin rajulan. Apakah itu yang kau inginkan? Kalau itu maksudmu, maka kun rajula, Kun hina izin rajula. Jadilah engkau saat itu lelaki. Pemberani. Tidak. Artinya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Khalid. Kalau afara'ta in amarani bi maksiatillah? Qala dhalika alladhi turid? Apakah itu yang kamu maukan? Fakun hina izin rajula maka jadilah engkau lelaki. Wa qad dzakarana hadis Ibnu Mas'ud alladhi fihi sudah kita sebutkan pula hadis Ibnu Mas'ud yang di dalamnya ada kalimat yakhlif man ba yakhlif man ba'dahum khulufun atau yakhlufu min ba'dihim khulufun faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min faman jahadahum bilisanih fahuwa mu'min ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن إلى آخره وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد dan ini sepertinya secara zahirnya menunjukkan jihad melawan penguasa dengan tangan. Waqad al Imam Ahmad al-hadith, tapi Imam Ahmad mengingkari hadis ini dalam riwayat Abu Dawud. Wa qala huwa khilaful ahadith. Ini menyelisihi hadis-hadis lain yang lebih sahih. Syad. Amar Rasulullah SAW fiha bis sabri. Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar menghadapi penguasa. Tidak disuruh untuk jahada bilisani Apa bi biadi. Sekian banyak hadis sahih Ya'mur bil sabr ala jawril a'immah. Sekian banyak hadis yang sahih, bahkan lebih sahih dalam kitab-kitab sahih. Disuruh kita untuk sabar dari kedoliman-kedoliman penguasa. Waqad yujabu an dhalik. Tetapi bisa dijawab tentang hadis itu. Bi anna taghyira bil yaddi la yastalzimul qital. Bahwa merubah dengan tangan tidak mesti dalam bentuk peperangan. Artinya supaya bisa cocok, di sini disuruh sabar, jangan melawan penguasa. Di sini disuruh siapa yang menjihadinya dengan tangannya. Bertentangan. Kalau bertentangan, kata Imam Ahmad rahimahullah, jelas hadis-hadis tentang sabar sangat banyak, sahih bahkan mutawatir. Baik. Tetapi bisa dicocokkan kalau makna jihad dengan tangan bukan berat Apakah ada jihad dengan tangan tapi bukan perang? Layat tazimul qital. Ada. Apakah dia merupakan orang yang ada di atas dia secara nasab? Penguasanya? Anaknya? Bapaknya bisa mengatakan, eh anak aku, Selenti kamu. Rubah. Ini barakallahu fikum. Seperti Abu Sufyan, tapi bukan bukan negara, pasukan. Anaknya di depan, dalam keadaan memimpin pasukan berkuda. Sedangkan bapaknya di belakang. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, majulah ke dalam ke dalam jannah dan jangan mundur ke neraka. Bapaknya di belakang. Tapi bisa mengingatkan pimpinannya, karena pimpinannya adalah anaknya sendiri. وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير بيد ليس بالسيف dan ini juga dibenarkan di dalam riwayat Abu Saleh. Karena sana ada tambahan kalimat dan merubah dengan tangan laisa bisayf bukan dengan pedangnya. Wasilah bukan dengan senjata. Wahina idin fajihadul umara bil yadi an yuzila biyadihi ma fa'aluhu minal munkarat. Maka ketika itu jihad kepada penguasa atau melawan penguasa dengan tangannya itu bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, tetapi dengan menghilangkan dengan tangannya sendiri apa yang merupakan kemunkaran. Bagaimana? Contoh yang paling kecilnya kemunkaran yang dilakukan oleh penguasanya adalah membuang sesuatu yang kotor di masjid. Kamu yang bersihkannya dengan tangan. Itu merubah dengan tangannya. Di hadapan penguasa. Dia ambil, dia bersihkan. Barakallahu fikum. Yuzil biyadi, Menghilangkan dengan tangannya. Wa fa'aluhu. Apa yang mereka lakukan dari munkarat. Misal an yuriqa khumurahum an yatsira alat malahi. Atau dia ambil kejelekan yang ada di tangannya. Khamr diambil tangannya. Dengan tangannya. Ada haram. Bukan ya. bunga atau mengambil alatnya, alat musiknya. Alat ilahum yang merupakan milik mereka. Au yubtil biyadihi ma amaru bihi min zulmi in kana lahu qudrah ala dhalik. Dan itu pun sama seperti saya katakan tadi kalau ada qudrah. Kalau dia punya kemampuan. Misalnya seperti tadi. Itu adalah anaknya. Jangan. Ini haram. Dengan tangannya. Tapi bukan perang. Wa kullu hada jaiz, semua itu boleh. laysa huwa min bab qitalihim dan itu tidak termasuk bab qital. la min al-khuruj alaihim dan bukan pula pemberontakan kepada penguasa. Alladhi warada nahyu anhu bukan pemberontakan yang telah diriwayatkan larangan-larangannya. Fa inna hadha akthar ma yakhsha minhu an yaqtul al-amir wahdahu. Fa inna hadha Aktuma aktaruma yuksha sebesar-besar yang paling dikhawatirkan paling-paling orang itu dibunuh selesai. Ya, tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi peperangan. tulal amur oh, amir wahdahu. Hanya dibunuh sang amir yang memerintahkan tadi amir dari amara amir atau nahi. Barakallahu fikum. Artinya hanya dia saja. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang melihat seorang khalifah dari Bani Umayyah bangun berdiri di mimbar dengan pakaian yang tipis tembus ke kakinya ditarik bajunya dan menyatakan ini pakaian orang fasik ada apa kau memakai pakaian orang fasik ini mengingkari kemungkaran bahkan dengan tangannya dengan ditarik bajunya Barakallahu fiikum Apakah ini kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya pemberontakan pada penguasa? Ini perlu dicatat, sering dijadikan alasan oleh para khawarij. Karena kejadian seperti ini jarang terjadi, satu-satunya kejadian ini mereka akan pegang. Sebagai bukti boleh mengingkari penguasa terang-terangan di depan umum ila akhir. Barakallahu fikum. Itu bainahu wa bainahu antara sahabat tadi dengan penguasa tadi secara langsung, bukan di mimbar-mimbar umum, bukan terpisah, tapi langsung di hadapannya. Paling jeleknya yang dikhawatirkan pribadi dia sendiri. Dan itulah kalimat haqqin inda sultanin jair. Kembali kepada kitab. Wa ammal khuruj alaihim bisayf. Adapun keluar menghadapi penguasa dengan pedang-pedang dengan senjata fayuksha minhul fitan akan dikhawatirkan padanya fitnah-fitnah. Maka lihat jawaban Ibnu Abbas ketika ditanya, "Bolehkah aku menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa?" Qala kata beliau, "La takun lahu fitnah." Jangan sampai terjadi fitnah. Karena kalau melawan dengan pedang-pedangnya kepada penguasa, fayuksha minhul fitan akan dikhawatirkan fitnah allati tuaddi ila safki dima yang dikhawatirkan akan tertumpah darahnya kaum muslimin dari pihak penguasa kaum muslimin dari pihak rakyatnya para pemberontaknya kaum muslimin maka ini sangat berbahaya Nah min khasya fil iqdami 'ala al-inkari 'ala al-muluki an yu'zi ahlahu wa jiranahu lam yablug lahu taarrud lahu hina idin. Nah, kalau dikhawatirkan al-iqdam alal inkar, kalau kita maju untuk mengingkari alal ulu terhadap para penguasa, akan disak akan mereka sakiti keluarganya atau tetangganya, kerabatnya, lam bagilah lahut ta'arud. Itu saja sudah tidak seharusnya engkau lakukan hal tersebut. Hina ketika itu apalagi khawatir fitnah muslimin melawan muslimin perang saudara dikhawatirkan kerabatnya keluarganya jirannya bahkan satu kampung mungkin akan disikat jangan Lain bagi ta'arud tidak boleh kita maju mengingkari kemungkaran kalau kekhawatiran tersebut ada dan ri lima fihi minat ta'adil ada ila ghairihi karena itu adalah ta'addil adza ila ghairihi. Menimpakan kejelekan pada orang lain. Kalau menimpakan kejelekan pada dirinya sendiri tidak mengapa. Dia datang di hadapannya, ittaqillah. Engkau berbuat yang haram begini begini begini. Kalau sampai dia timpakan kejelekan hanya dia sendiri. Baik. Tetapi kalau menimpakan pada orang lain, jangan. Kedalika qala al-Fudail ibn Iyad wa ghairuh. Demikian pula ucapan Fudail bin Iyad dan lain-lainnya. Wa ma'a hadha famata khafa minhum ala nafsihi as-sayf aw as-sawt aw al-habsi aw al-qayd aw an-nafy aw akhd al-mali wa nahwi dhalika min al-adha saqata amruhum wa nahyuhum. Bersama dengan itu juga kapan dikhawatirkan dari mereka bahwa mereka akan menimpakan kejelekan pada dirinya seperti ditebasnya dengan pedang atau dicambuk dengan saut dengan cemeti awil hadsi atau dipenjara awil qaidi atau diikat ditangkap awil nafi atau diasingkan aw akhdil mal atau dirampas harta dan sejenisnya dari berbagai macam kejelekan itu pun sudah menggugurkan sudah menggugurkan perintah untuk nahi munkar Saqata amruhum wa nahyuhum. Sudah gugur amar ma'ruf nahi munkar kepadanya karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Dan sudah kita katakan bukan hanya karena malu dan segan, tetapi benar-benar terbukti artinya real kekhawatiran tersebut. Maka itu sudah mengangkat kewajiban, tidak lagi wajib. Walaupun kalau kamu mau memaksanya silakan, kalau pada dirimu sendiri tidak pada keluargamu, tetanggamu, kerabatmu. Kalau pada dirimu sendiri, ucapan Ibn Abbas tadi, jangan. Kalau mereka akan membunuhmu, jangan. Apakah kalau, mereka akan membunuhmu, jangan. Bagaimana kalau aku amar ma'ruf dan munkar? Kalau mereka akan membunuhmu, jangan. Yang ketiga kalau ditambah oleh Ibn Abbas, kalau engkau mesti melakukannya, silakan. Tetapi bainaka wa bainahu antara kamu dengan dia saja. Jangan bawa orang lain kebanyakan para khawarij sesungguhnya aslinya pengecut. Sehingga tidak mau berangkat sendiri dan mengucapkan sendiri. Dia akan mengatakan pada masyarakatnya, ini penguasa kita begini, mari kita rame-rame begitu. Mesti mengajak orang lain. Nggak mau dia sendiri. Bahkan ketika berangkat, berbuat sesuatu yang haram, dia yang paling selamat. Yang lain mati duluan. Terbunuh duluan ini barakallahu fikum kejelekan mereka. Tetapi sesungguhnya secara hukum sebaliknya. Kalau merugikan orang lain, jangan. Kalau merugikan dirimu sendiri, ya urusanmu. Silahkan. Bainaka wa bainahu. Wa qad nasal amsilah a'imah ala ghalik. Dan para imam-imam sudah menegaskan secara nas hukum tersebut. Bahwa kalau ada ancaman-ancaman yang betul-betul terbukti, jangan. Minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq. Di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuya. Qala Ahmad berkata Imam Ahmad la yata'arrad lis-sultani fa inna sayfahu maslul. Kata Imam Ahmad, jangan kalian lancang yata'arrad berani-berani kepada penguasa karena sungguhnya pedangnya selalu terhunus. Pedangnya selalu terhunus. وقال ابن الشبرمة demikian pula berkata Ibn الشبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد جهاد أمر معروف نهي المنكر itu seperti jihad يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك أمر معروف نهي المنكر itu seperti jihad wajib atas seorang untuk sabar menghadapi dua orang. Tetapi haram eh, dan haram untuk lari daripadanya. Tetapi tidak wajib kalau lebih banyak dari itu. Dari mana diambilnya? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum seratus mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau kalian alfun ribu, alfain. Bismillah. Ternyata fikihnya dari para ulama, kalau jumlah mereka dua kali lipat kamu, tidak boleh mundur. Kamu akan bisa mengalahkan dua kali lipat. Kita seribu, mereka dua ribu. Awal. Tetapi ketika mereka lebih banyak, boleh kita mencari cara lain. Itu mananya. Mananya akan diizinkan dimaklumi kalau lebih banyak dari itu. Oleh karena itu ayatnya menyatakan al-an Allah. Sekarang aku ringankan. Karena tadinya satu banding sepuluh. Kalau engkau seratus sabir akan mengalahkan alf. Bismillah. Tapi kemudian al-an Allah. Sekarang kami ringankan. Kalau saja masih satu banding sepuluh, seratus banding seribu, maka kalian nggak boleh mundur walaupun musuhnya 10 kali lipat. Tetapi al-an Allah. Sekarang aku ringankan kata Allah. seratus dari kalian yang sabar bisa mengalahkan 200. seribu dari kalian yang sabar bisa mengalahkan 2000. Artinya jangan mundur kalau masih di bawah dua kali lipat. Kalau di atas dua kali lipat tidak wajib. Tayyib sekarang melawan penguasa. Kamu berapa, penguasa berapa. Tidak sebanding bukan hanya 10 kali lipat ya. ya ratusan kali lipat atau ribuan kali lipat ya. kamu segelintir orang mereka penguasa memiliki tentara memiliki pasukannya ila akhir maka dikatakan di sini oleh Ibnu Shubruma al amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar kal jihadi seperti jihad yajib alal wahid wajib atas satu orang untuk sabar menghadapi dua orang tetapi dalam keadaan Haram untuk lari, tidak boleh lari. Yahrum alaihil alaihil firar huma. Tidak boleh satu orang lari dari dua orang. Wala yajib alaihim musabarah dan tidak harus mereka untuk sabar lawan kalau asar min dhalik, kalau lebih dari itu. Sehingga kalau kamu lihat mereka lebih kuat, dan jelas engkau tidak bersenjata, mereka bersenjata. Engkau tidak punya pasukan, mereka punya pasukan. Kamu tidak punya kekuasaan, mereka punya kekuasaan. Tidak seimbang sama sekali maka la yajib tidak yajib tidak wajib fa in khafat sab au sima' al kalam sayyi lam yasqut kalau saja kekhawatirannya adalah kekhawatiran cercaan sab au sima' al kalam sayyi atau mendengar ucapan-ucapan jelek lam yasqut anhul inkar maka tidak gugur pengingkaran karena kekhawatirannya hanya cercaan وبذلك نص عليه Imam Ahmad dan dengan pendapat ini pula Imam Ahmad mengucapkan secara nas bahwasanya kalau kekhawatirannya kekhawatiran cercaan, celaan atau ucapan-ucapan jelek maka tidak menggugurkan pengingkaran, tetap wajib mengingkari. Wa in al ada walaupun dia memikul ada kejelekan atau gangguan tadi wa qawiya alaih fahuwa afdal kalau dia sabar memikul ada dan tetap istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar bahwa afdal. Jadi jangan khawatir. Nanti dibilang begini dari dulu itu mah. Nanti dibilang Wahabi sudah sejak dahulu kala. Setiap orang bicara tauhid akan dituduh dengan tuduhan Wahabi. Walaupun nggak kenal siapa itu Wahabi. Setiap bicara beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada kuburan. Wah, wahabi. Khawatir tercan itu. Ya, nggak ada dakwah akhirnya. Barakallahu Kalau gangguannya hanya gangguan ucapan, maka tidak menggugurkan inkarul munkar. Kalau dia sabar memikul cercaan tadi, bahwa Allah. Nafsa alaihi Ahmad Aida. Disebutkan secara nafs oleh Imam Ahmad juga. Wa qila Alaysa qad jaa 'an Nabi sallallahu alaihi annahu qala laisa lil mu'min an yad an yudilla nafsahu? Bagaimana kalau ada yang nanya? Bagaimana dengan hadis bukankah seorang mukmin tidak boleh merendahkan dirinya? Laisa lil mu'min tidaklah bagi seorang mukmin an yudilla nafsahu. Enggak boleh bagi seorang mukmin untuk merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Kalau dia menyampaikan dakwah, kemudian mereka mencerca, kan kita jadi rendah, diejek dan sebagainya. Bagaimana dengan hadis ini? Ayyu'arridhaha min al-bala ilam lima la taqata lahu bih. Qala laisa hadha min dhalik. Jawaban Imam Ahmad, ini tidak termasuk yang itu. Berbeda, tidak sama. Kalau dia yu'arridhaha min al-bala, kalau dia memasukkan dirinya kepada bencana, kehinaan, kerendahan. Lima la taqata lahu bih. Barakallahu fikum. Atau pada perkara yang menghinakan itu tidak boleh. Tetapi kalau dia melakukan kebenaran, kemudian dicerca, Rasulullah SAW pun dicerca. Apakah beliau menghinakan dirinya? Tidak. Tapi kenyataannya ketika mendakwakan tauhid, musyrikin menuduhnya majnun, menuduhnya syair, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek ya. itu berbeda kata Muhammad laisa hadza min dat yang ini tidak termasuk yang itu misalnya seorang berbuat sesuatu yang menghinakan dirinya memalukan merendahkan itu dimaksud seorang mukmin jangan merendahkan dirinya menghinakan dirinya harus menjaga kewibawaannya ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الجهاد kalimatu adlin inda sultanin jair. Yang menunjukkan atas apa yang diucapkan tadi dari sekian banyak riwayat dan sekian banyak akwal ulama, ucapan para ulama, yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa haditsun sahih. Dari Nabi sallallahu qol afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimat adlin dalam riwayat kalimat haqqin, kalimat yang adil, kalimat yang hak inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat. وخرج Ibnu Majah معناه من hadis Abi امامه Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah semakna dengan ini dari hadis Abi Umamah. Bahwa kalimat uh, jihad yang paling tinggi adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa dan itu maknanya seperti yang tadi. Langsung bainahu wa bainas sultan. Sebagaimana kata Ibn Abbas, kalaupun engkau ingin melakukannya tetap Engkau tidak wajib. Karena engkau akan dibunuh jangan. Tapi kalau engkau ingin silahkan. Tetapi bainaka wa bainahu. Ini indah sultanin jahil. Kalau di mimbar bukan indah sultanin jahil. Indah nas. Indah sya'ab. Di hadapan masyarakat. Dan itu justru tahyij maknanya. Tahyij adalah menggelisahkan masyarakat. membuat mereka gelisah. Goncang. membuat jatuh wibawa penguasa yang akhirnya enggan mereka untuk taat pada penguasa yang akhirnya mereka kemudian khuruj alam hukam dan ini fitnah barakallahu fikum ya, wa taufiq ya afiyah hidayah wa rahmah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kalau bertanya silakan. Dengan kehidupan sekarang Ustaz. Dan yang kita lihat kemungkaran kemungkaran